Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu. Nafsu amarah. Ini nafsu senangnya hanya maksiat. Dia hanya puas kalau ia melakukan maksiat dan ia tidak senang dengan ibadah. Dia tidak senang dengan perintah Allah dan larangan Allah. Nafsu lawamah 50-50. Senang ibadah, senang maksiat. Allahu Akbar di musallah, Allahu Akbar di masjid, tapi di kantor, di hotel, nafsu akbar. Nah, yang ketiga, nafsu mutmainnah. Dengan nafsu ini, ia ingin dekat dengan Allah. Dan ia hanya tenang kalau mengingat menyebut Allah. Ia akan bahagia kalau hidup dalam ketaatan kepada Allah jalan Jalla Allahu Akbar. Bulan Ramadan ini, bulan mengajak kita kepada nafsu mutmainnah diajarkan oleh Allah untuk mengendalikan yang halal. Subhanallah. Yang halal saja diajarkan untuk dikendalikan. Makan minum itu halal. Kendalikan. Dalam saum. Apalagi yang haram. Alangkah pakemnya rem orang beriman itu. Kalau rem mobil ini kuat pakem, dia akan mudah mengendalikannya. Subhanallah. Dan justru dengan mengendalikan yang halal akan terasa nikmat halal itu. Makan minum itu dikendalikan jadi terasa nikmat bukan? Begitu beduk berbunyi, apa yang diucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal belum makan minum, sudah mengucapkan alhamdulillah. Itulah kegembiraan bagi hamba-hamba Allah yang sabar yang hidup di dunia ini dia mengendalikan hawa nafsunya Allahu Akbar wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa siapa yang takut kepada Allah lalu dia kendalikan hawa nafsunya karena Allah maka Allah hadiahi surga untuknya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah beri hadiah kepadanya surga tidak lama ikhwah taat di dunia ini